Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berhubungan Nabi saat dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga kelompok. Ada yang anti sama sekali, ada yang pertengahan, ada yang juga menyelenggarakan tanpa tahu dalil. Dipikirnya maulid ini wajib. Padahal tidak ada dalilnya ya, tidak ada hadisnya, tidak ada hmm, ayat Qur'annya yang menyatakan bahwa maulid itu ada. Ada yang menyatakan bahwa maulid ini menurut buku, buku beberapa buku diawali dari zaman Salahuddin Al-Ayyubi dengan tujuan untuk menambah semangat. Nah, ada juga hamba Allah terima kasih ya. Ada juga menyatakan mulai dari kaum Syiah. Ini kaum Syiah itu ada beberapa sejarah ya. Hmm, bahwa memang saat wafatnya Hasan dan Husain dari situ ya. Eh, Syiah itu siapa? Orang yang cinta betul pengikut ahli bait ya itu yang cinta kepada Rasulullah ya, terutama kepada Sayyidina Ali di sini ya. Nanti kita akan belajar tentang Khawarij ada perang Siffin bagaimana pertempuran antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah jahatnya leciknya Am Amr bin As ya Amr bin As nanti dengan Abu Musa al-As'ari nanti kita sedikit-sedikit belajar sejarah baik Eh, untuk ibu dan bapak yang ingin tahu tentang maulid ini bisa dibaca di buku 40 masalah agama ya. 40 masalah agama ini ditulis oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Itu ada di halaman 117 ya. 117 itu di buku jilid kedua. Eh, 177. 177 di sana ada eh, pendapat ya dari beberapa kitab juga disampaikan dari I'anatul Talibin itu ya ini ada dicantumkan memang ya Imam Jalaluddin As-Sayuti ya Jalaluddin Sayuti ini dinukilkan tentang bagaimana eh, peringatan Maulid Nabi ini nah, silahkan dibaca ya lebih jauh kalau yang anti nah ini bisa dilihat dari peringatan Maulid bid'ah atau sunnah. Atau belakangan ada juga bid'ah-bid'ah itu ya. Ada bukunya. Saya, saya belum mendapatkan ya hamba Allah dari hamba Allah di informasi. Ini ini juga sudah cukup ya untuk mengkaji bahwa e, maulid itu tidak ada landasannya. Nah ini di, di Ibnu Taimiyah e, Syekh Muhammad bin Ibrahim e, A'lu Syekh Syekh Abdul Aziz Syekh Muhammad bin e, Saleh Al-Usaimin banyak sekali nih. Ya. Silahkan biar kita wawasannya luas. Di ahasan juga ada uh, tanya jawab masalah agama. Baik, tema kita pagi ini uh, tentang M, ya huruf M. Tapi semua sepakat ya. Kalau belajar sejarah wajib hukumnya. Kenapa? Sejarah kan itu dari Quran. Untuk memahami siapa itu Rasulullah itu wajib hukumnya. Karena ya ini kita baca Quran kan. Ini Ternyata tentang Nabi Muhammad ini sampai empat halaman tuh ya, banyak sekali. Tuh, Masya Allah. nggak apa-apa ya, sedikit demi sedikit. Dan ibu dan bapak yang sudah memiliki indeks Quran, ada baiknya untuk membuka-buka. Baik, tema kita kemarin sudah sampai eh, memelihara ya. Nabi Muhammad tidak bertugas memelihara manusia. Itu ya. Bisa dilihat lah ya itu ya. Kemudian kita teruskan bahwa Nabi Muhammad tidak mampu tidak mampu mengubah orang ingkar. Jadi kalau ada orang ingkar, Nabi Muhammad tidak bisa merubah. Sama halnya Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Makanya saat pamannya tidak bisa masuk Islam, Allah menegur Nabi Muhammad. Muhammad, hidayah bukan urusanmu, urusan aku, kata Allah. Kamu hanya berkewajiban menyampaikan, memberi peringatan, Ya, <laughs> kan. Nah ini. Kemarin Alhamdulillah juga terima kasih untuk hamba-hamba Allah yang sudah SMS sampai 5 atau 7 gitu ya. E, betul Pak Ari, saya merasakan sekali. Ini Pak Marsidi juga bagaimana membaca surah Yasin. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Ada beberapa ibu yang menyatakan Pak Ari saya memang diberikan kelebihan oleh Allah. Saya tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi justru dari dari hal itu hidup saya jadi tidak tenang nih. <laughs> Jadi jangan dipikir orang serba tahu itu senang. Tidak. Jadi e, mau jalan ter, terbayang seperti ada bisikan gitu. Tapi e, bagaimana Pak Ari mensikapi seperti itu? Saya berikan jawaban, e, kita jangan senang dulu. Kenapa? Karena khawatir bisikan itu datangnya dari setan gitu loh ya. Ada ada yang bisikan dari malaikat, dari Allah, ada yang dari setan. Gitu. Dan uh, Kalaupun itu ibu mendapatkan bisikan-bisikan seperti itu, tolong tidak diungkapkan kepada yang lain, gitu ya. Karena apa? E, maksud ibu tidak tidak ada tujuan negatif ya. Kita disampaikan, misalkan e, jam 12 tuh kayaknya hujan deh. Betul hujan gitu ya. Nah, ini e, khawatirnya orang lain yang mensikapi itu jadi musrik. Inilah yang terjadi dulu di zaman para wali kan seperti itu. Para wali itu diberi kelebihan, maunah ya. Karomah ya, kalau orang muslim kan maunah. Kalau orang kafir istijraj. Kalau nabi dan rasul mukjizat ya, itu kelebihannya. Nah, saat, seorang wali di, diberikan kelebihan kan uh, dalam cerita-cerita banyak ya. Uh, eh, sesi di jenar dan segala itu bisa terbang, bisa ini. Bahkan sampai anak Allah sampai seperti itu. Al-Halaj kan seperti itu hingga dibunuh kan. Nah ini saat kita seseorang memiliki kelebihan, kemudian ditanggapi oleh orang awam, nah, orang awam ini datang ke seorang wali atau seorang ulama atau siapa saja berobat, kemudian seizin Allah orang itu sembuh. Tetapi sayang orang ini basic keimanannya mungkin kurang kuat atau keilmuannya kurang kuat. Sehingga dia berungkap begini. Eh, kamu kan kemarin sakit. Iya, karena si A saya sembuh. Nah itu jadi musrik gitu kan. Sama seperti halnya saat kita pergi berobat ke dokter Lisa atau ke ibu dok ke dokter kemana gitu ya, ke bu, dok bu dokter, pak dokter. Kamu kok sembuh? Iya sama dokter anu itu musyrik kan tidak boleh seperti itu. Kita harus katakan sembuhnya karena Allah. Itu ke dokter kemanapun datang itu hanya wasilah. Nah ini maksud saya ibu yang memiliki kelebihan diam-diam aja lah ya. Tidak usah diungkapkan karena takutnya yang awam nanti bahkan banyak yang datang ke rumah ibu ingin ingin minta apa yang akan terjadi besok gitu kan. Nah ini khawatir jadi mendangkalkan keyakinan, keimanan. Kalau memang itu dari Allah, Alhamdulillah. Tapi hati-hati, jangan-jangan bisikan itu dari setan. Dan ternyata orang yang diberikan kelebihan seperti ini bukan tenang gitu ya. Ini dari beberapa SMS, Pak Ari gimana? Saya ini jadi jadi nggak tenang hidup ini karena ada bayangan-bayangan, ada bisikan-bisikan. Nah, banyak baca Quran, banyak takarub ilallah, banyak salat malam, banyak tahajud, banyak istihara dan banyak doa lah ya gitu. Karena khawatir bisikan itu datangnya dari setan. Ada juga gitu bisikan-bisikan gitu ya. Dan memang sekali dua kali benar gitu ya. Memang untuk menguji keimanan kita sehingga nanti di situ kita jadi sombong. Nah, belakangan yang mengaku sering dapat bisikan padahal bohong, tujuannya duit itu yang dukun-dukun bohong itu makanya pergi ke dukun itu haram 40 hari ibadah kita tidak diterima kalau meninggal saat belum bertobat berarti meninggalnya menjadi musyrik gitu hati-hati ya Baik, itu menanggapi SMS kemarin, berarti apa yang sudah saya sampaikan memang seperti itu ya, sering saya juga mendapatkan. Tapi Alhamdulillah saya tidak dapat bisikan apa-apa. Tapi Ibu dan Bapak, kita akan belajar ini banyak berdoa, banyak berharap kepada Allah. Ini juga sama, Eh, saya seringkali mendapatkan bahwa ilmu itu tidak saya pelajari. Tapi karena saya tekuni, Allah berikan kemudahan, <laughs> itu ya. Sama seperti saat ilmu tajwid, ternyata tiba-tiba saya menemukan ide-ide nah itu itu itu banyaklah berdoa pada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita itu kuasa Allah kan banyak ya orang kok nggak nggak sekolah di sekolah itu tapi kok pinter nah itu itu Allah berikan ilmu kalau istilah ini mah ada ilmu laduni gitu ya. Tapi syaratnya memang kita harus banyak ibadah korup ilallah. Nah, ada ilmu ya jadi ilmu salah nantinya. Istijraj namanya kan. Baik, tema kita di halaman 212 ya, tema indeks Quran bahwa Nabi Muhammad tidak mampu mengubah orang yang ingkar. Jadi Nabi Muhammad juga sama seperti kita dalam kemanusiaannya bahwa dia hanya memberikan, hanya memperingatkan, hanya berdakwah. Maka sebab itu al ulama warasatul anbiya. Orang yang berilmu ulama itu para ulama itu penerus para nabi. Dalam arti bukan bukan jadi nabi, mengaku jadi nabi lagi, bukan. Dalam dalam hal menyampaikan risalahnya. Sama saja nabi dengan kita dalam artian nabi juga tidak bisa memberikan hidayah. Nabi punya kelebihan, oh iya diakui maksum. Setiap Nabi ada sedikit kesalahan aja langsung ditegur, langsung turun wahyu. Nabi bukan berarti tidak pernah salah. Ada salah tapi langsung ditegur. Dan itu dalam rangka pendidikan untuk kita. Bahwa setiap ada kesalahan, segeralah kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Gitu. Baik, dilihat di surah Yunus. Buku ini cukup lengkap, sayangnya tidak disebutkan nomor surah. Oleh sebab itu nomor surahnya di ini. Kayak surah Yunus ini kan nomor 10. Beri ya dikasih catatan tuh nomor 10 ayat 42 dan 43. Kita cari ya. Ini jadi Sabtu Minggu belajar membaca Al-Qur'an secara menyeluruh. Kalau hari-hari biasa kan kita masih di surah Yasin. Surah ke-10 hmm, ya pelan-pelan nih. Kalau pakai komputer lebih enak lagi, lebih cepat. Tapi kalau saya kecepatan nanti ibu susah. Uh, sudah ketemu surah Yunus surah ke-10. Saya sih carinya nomor suratnya aja lebih enak. Ya, Bu Yayub, Qur'annya besar itu lebih enak. Surah ke-10 ayat 42. Ayat 42. Sudah ketemu? Sudah kan? Hmm, kita belajar bacanya ya. Surah ke-10, surah Yunus ayat ke-42 dan 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ومنهم ilaik. Uh, ilaik. Mad apa tuh madlin karena huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan mana tuh huruf lin fatah dengan ya itu tuh ilaik dan hams karena kaf dimatikan Afa'a, eh, afa'a, eh, ikhfa أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون Empat-empatnya menarik juga nih. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن ولا tempat asli walakin gunnah walakinan agak agak susah nih di sini ya gunnah kemudian nyambar ke alif lam samsiah walakinan nasa itu ikhwanya gitu anfusahum yazlimun Ya, bagus sekali ya ke, ke bawahnya juga bagus semua. Nanti ini sekali lagi ini rangsangan untuk membuka Al-Qur'an. Jangan sampai Qur'an itu bersih ya, berarti ya, ya. Ini bagus Qur'an saya alhamdulillah ada lima tapi bersih semua nggak pernah dibuka. Dibuka dibuka ya Qur'annya ya. Qur'an itu hidayah, petunjuk. Gimana kita mau dapat petunjuk kalau kita tidak baca Qur'annya? Orang oh, saya mah kan nggak bukan keluaran pesantren, nggak bisa bahasa Arab. Ya sudah kan ada Quran terjemah. Terjemah Departemen Agama ini yang menerjemahkan juga orang pinter. Kalau terjemah nggak jelas nanti kita tanya tafsirnya gitu ya. Apa katanya nih ya? Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu. Maksudnya mereka pada lahirnya memperhatikan apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diajarkannya. Sedangkan hati mereka tidak menerimanya. Kan ada ya itu kayak kayak telinga katel kalau orang Sunda bilang, telinga wajan. Itu masuk kanan keluar kiri gitu ya. Jadi tidak berbekas. Ibarat air turun di di tanah yang tandus, yang gersang. Tetap aja lain kan kalau air air hujan itu turun di tanah yang subur sedikit banyak tumbuh menjadi subur gitu kan. Itu. Hati pun begitu. Makanya kalau sudah ada hidayah, dipelihara, dijaga. Jangan sampai hmm, tumbuh hati-hati yang lain. Iya kan? Di taman kita itu ada bunga-bunga ros, bunga apa gitu, bunga angkrek. Nah, hati-hati jangan sampai tumbuh bunga yang lain. Rumput yang tidak sengaja kita tanam tumbuh dan berkembang banyak. Makanya harus dibersihkan. Hati pun begitu. Harus banyak dengan zikir, takarub ilallah, takarub ya. Itu tuh. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu. Mendengar tapi hatinya mah kemana nerawangnya gitu ya. Apakah kamu dapat menjadikan orang-orang tuli? Masya Allah. Allah tahu ya. Ya Allah maha tahu. Apakah kamu dapat menjadikan orang-orang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti? <laughs> Ya, orang tuli gimana bisa dengar itu kan? Ini ini gambaran ya. Sebetulnya dia mendengar, melihat, Kan banyak orang yang matanya melihat justru tapi tidak tidak dapatkan hidayah. Telinganya mendengar tapi tidak dapat apa-apa karena kita tadi. Iya. Hatinya tertutup. Terkunci mati. Fi kulubihim marad itu kan. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim. Nah, itu di surat Al-Baqarah nanti dilihat lagi ya. Itu orang-orang munafik itu dikunci seperti itu. Itu ya. Nah, di ayat 43-nya dan di antara mereka ada orang yang melihat kepadamu. Apa katanya? Menyaksikan tanda-tanda kenabianmu. Akan tetapi mereka tidak mengakuinya. Yakin. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, Rasul terakhir. Tapi tetap aja dia hanya sebatas yakin. Dia belajar tentang Islam. Semangat. Menyeluruh ilmunya banyak. Tapi dia tetap aja tidak mengamalkan. Orientalis-orientalis kan seperti itu. Jangan dikira mereka tidak belajar. Bahkan saya pernah mendengar satu ceramah dalam sebuah radio. Kata Ustadz itu, di samping saya itu ada misionaris-misionaris gitu ya. Eh, Nasrani itu. Mereka ternyata belajar Quran. Nah, belajarnya tanda tanya, tanda petik gitu. Untuk apa gitu. Untuk mengetahui kelemahan kita. Nah ini maka hati-hati. Kenapa ya orang? Ya sama lah mungkin ada di antara kita, kita belajar Injil, belajar Jabur. Injil yang bukan asli kan sekarang dalam rangka perbandingan dalam rangka untuk paham oh seperti ini Nasrani seperti ini Yahudi itu kan ini apakah dapat kamu memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta pertanyaannya kan tadi kan tuli ini buta apakah kamu dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang buta walaupun mereka tidak dapat memperhatikan eh maaf ya jadi yang tunanetra Oh kalau, begitu saya nggak dapat bukan ini ini dalam arti tadi itu gambaran gitu ya. Ini kan Al-Qur'an itu selalu memberikan personifikasi eh, ungkapan-ungkapan eh, yang yang tamsil-tamsil ibarah-ibarah. Masya Allah menarik sekali. Makanya sastranya kan tinggi gitu ya. Itu. Nah ini. Jadi ini ayat ini menandakan bahwa Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah. Jadi tugas Nabi hanya memberikan peringatan, menyampaikan wahyu. Jadi makanya kita pun jangan sombong gitu ya. Kan ada. Nah, tapi ada beberapa karena dakwah kita alhamdulillah banyak orang yang masuk Islam. Kan ada ya. Itu itu berarti seiring hidayah Allah berikan. Kemudian bisa dilihat di surah An-Naml ya, surah ke-27. Coba lihat surah ke-27. Ini kita lihat ya. Surah ke-27 Sudah ketemu belum? Ini surah ke-27 ayat berapa tuh? Ayat ke-80-81 Surah An-Naml Surah ke Surah ke-27 Ayat ke-80 Sengaja saya pelan-pelan ya Kalau cepat nah, nanti ibu e, ketinggalan Sudah ketemu? Ya, kita belajar membaca ya Belajar memahami Gak jelas Pak Hari, nah nanti kita pakai tafsir gitu ya. Ini sekarang eh, karena Quran itu ada beberapa yang dibaca bisa dipahami. Ada yang ayat-ayat tertentu susah dipahami, nah itu perlu penafsiran. Tidak ada ya, ayat ke-80. Nih, ayat 80. Nomor itu di ujung ya. Kadang-kadang dipikirnya ayat 80 itu eh, wama'an tak bukan yang kak tuh. Ada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إن قلنا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين مد kalau sugro yang kemarin kita pelajari mudbirin jadi mad ada disukun wa ma'a mad jaiz munfasil matobi ketemu alif وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Apa katanya? Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. ini gambaran Quran itu ya. Dibayangkan hatinya yang mati tadi. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan. Apabila mereka telah berpaling membelakang. Ini kan bahasa sindiran. Tuh. Mana mungkin orang yang mati berpaling ke belakang. Tuh. Apabila mereka telah berpaling membelakang. Kan ngebelakangin kita. Ini bayangan. Jadi orang hati-hatilah ya. Jangan sampai hati ini menjadi mati. Kalau mati wafat jasad kita, ruh kita dipanggil kembali, itu tidak masalah. Tapi bagaimana kalau jasad ruhnya masih menyatu, tapi hatinya yang mati. Dapat ceramah ini, siraman rohani ini, ini berlalu begitu saja. Karena hatinya sudah dikunci mati. Ayat 81-nya. Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin, tidak dapat memalingkan orang-orang buta dari kesesatan mereka. Itu ya. Orang buta di sini, maaf, bukan buta-buta fisiknya ini, buta buta hatinya ya. Yang tunanetra kan banyak ya, jamaah-jamaah dari keimanan itu. Alhamdulillah yang tunanetra masa justru keimanannya kuat ya. Pengamalan ke, tentang keislamannya juga mantap ya. Nah, ini ini buta dalam artian dibutakan oleh Allah hatinya. Bukan matanya di sini. Kan buktinya orang yang buta, yang tunanetra justru beriman. Ini ini ini kiasannya. Masya Allah ibarohnya Quran ini sastranya tinggi sekali. Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin memalingkan orang-orang buta dari kesesatan mereka. Kamu tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami lalu mereka berserah diri Allah Akbar nah ini sekali lagi ini hanya rangsangan tolong ibu dan bapak baca kembali teruskan ya ini indeks Quran ini ada di surah Ar-Rum, Az-Zukhruf, Al-Ghoshiyah Masya Allah tuh tentang Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam banyak sekali jadi eh, sekali lagi peringatan maulid itu ada yang eh, anti, ada yang melaksanakan, ada yang tengah-tengah. Itu masing-masing pendapat silakan karena masing-masing punya dalil, punya landasan. Tetapi yang kita ambil adalah bahwa belajar sejarah tarikh Nabi merupakan suatu keharusan. ini ya, saya ambilkan ini dari Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ke toko buku ini ditulis oleh Said Hawa. Bagus sekali bukunya ya. Insya Allah nih saya lihat ya. ya. Ini sifat Rasul. Nih, bagus ya dimiliki. Dibaca bukunya memang agak-agak tebal gini nih tuh ya. Tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ada di halaman berapa nih? Hmm, 19 ya tentang sifat Rasul. Itu ada. Cuman sifat dasar. Tuh ini bisa dibaca lah ya tentang tentang siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukup jelas di sini dibahas itu ya tentang kejujurannya komitmen dalam berdakwah juga itu disampaikan nih ya nih uh, ini ini saya rangsangan juga ini karena bukunya tebel nggak mungkin waktu yang sebentar ini tercapai semuanya tapi kalau ibu dan bapak daripada daripada gitu ya lihat sinetron sekarang banyak kesesatan, banyak mengajarkan hal yang negatif. Nah, mulailah kita banyak belajar. Di halaman 20, kondisi fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali pandangan seseorang terpaut kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan merasa dihadapkan pada suatu keindahan yang mencengangkan dan sukar dicari bandingannya ia akan merasa dihadapkan pada suatu pemandangan lahiriah yang menumbuhkan kepercayaan yang besar dan tidak mengenal batas. Hal ini sudah sama-sama dirasakan oleh orang-orang yang pernah menyaksikan beliau. Ad-Darimi dari al bayhaqi telah meriwayatkan dari Jabir bin Samurah. Ia menuturkan, saya pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam terang bulan, bulan purnama. Saya memandang beliau dan memandang bulan secara bergantian. Sungguh beliau indah daripada rembulan dan pandanganku. Masya Allah ya. Begitu indahnya Rasulullah. Kemudian pengakuan yang lain dari Imam Turmizi dari Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Hurairah yang menuturkan. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Rasulullah. Seakan-akan sang mentari merambah di wajahnya. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih cepat jalannya daripada beliau. Seakan bumi telah dilipat oleh Allah untuk beliau. Sungguh kami telah kepayahan berjalan. Sedang beliau tetap kelihatan segar dan bugar dalam berjalan. Jadi Rasulullah tampaknya kalau berjalan itu cepat gitu ya. enggak lembek gitu ya. Kemudian pengakuan yang lain dari Asyikhani. Bukhari dan Muslim. Ini perawi periwayat hadis ya. Sahih Bukhari Muslim terkenal sekali. bukannya kalau Bukhari Muslim mutawatir sahih umumnya hadis-hadisnya ya. Meriwayatkan dari Al-Barra, ia menuturkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki bahu yang bidang. Rambut beliau mencapai kuping telinga. Sungguh saya tidak melihat sesuatu yang lebih bagus daripada beliau. Yang lain pengakuan beliau, yang lainnya. Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Samurah tentang ciri wajah Rasulullah seraya menuturkan. Bahkan seperti mentari dan rembulan dengan bentuknya yang bulat. Kemudian As-Syekhani meriwayatkan dari Al-Barra. Ia menuturkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bagus wajahnya. Dan paling bagus pula akhlaknya. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Sedang-sedang saja. Kemudian Muslim meriwayatkan dari Abu Tufail bahwa ketika ditanya kepadanya, beritahukan kepada kami bagaimana sifat fisik Rasulullah. Ia menjawab, kulitnya putih dan wajahnya bersinar. Kemudian yang lainnya, Ad-Darimi Al-Baihaqi al tabrani dan Abu Nu'aim meriwayatkan dari Abu Ubaidah, ia menuturkan, saya pernah berkata kepada Robi binti Ma'wad, ceritakan kepada kami sifat fisik Rasulullah. Ia menjawab, kalau seandainya engkau memandangnya tentu engkau akan berkata, matahari sedang terbit. Allahu Akbar ya, insyaAllah. Ini sifat Rasulullah. Kemudian Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah yang menuturkan, Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kaki yang kekar dan wajah yang tampan. Belum pernah saya melihat sesudahnya orang yang seperti beliau. Dalam kitab ash shahabah Abu Musa Al-Madini meriwayatkan dari Ahmad bin Abad Al-Khudrami. Ia menuturkan, saya telah melihat Rasulullah. Beliau pernah saya saya melihat beli sebelumnya dan sesudah orang yang seperti beliau belum ada. Belum pernah saya melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seperti beliau. Allah Rabbi ya. Ad-Darimi meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia menuturkan, belum pernah saya melihat orang yang lebih pemberani, dermawan, dan berseri wajahnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pengakuan yang lain, Ahmad dan Al Baihaki meriwayatkan bahwa pada suatu malam Rasulullah pernah melakukan umrah dari Ju'rana. Lalu saya melihat seakan-akan punggung beliau adalah leburan perak. Tentang beliau, Abu Talib pernah bersyair. Mendung pun akan menurunkan hujan karena wajah putihnya yang bercahaya. Pemelihara anak-anak yatim dan pelindung para janda. Abdullah bin Ahmad, Imam Ahmad dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari dari Ali, ia menuturkan, postur tubuh Nabi tidak terlalu tinggi, namun di atas ukuran rata-rata. Apabila datang bersama serombongan orang, wajah putih beliau akan mendominasi mereka. Ukuran kepala beliau besar, wajah beliau putih bercahaya, bulu mata beliau panjang, dan seakan butir-butir keringat di wajah beliau adalah manik-manik mutiara. Belum pernah saya melihat sebelumnya dan sesudahnya orang yang seperti beliau. Sebagian sifat-sifat Rasulullah yang diuraikan oleh Hindun binti Hala adalah sebagai berikut menurut Hindun. Tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besar perkasa. Wajah beliau bercahaya laksana cahaya rembulan di saat purnama. Kepalanya berukuran besar dan rambutnya berombak. Warna kulitnya putih berseri, dahinya lebar, alis matanya lebat dan panjang. Namun pangkal keduanya tidak sampai bertemu. Hidungnya mancung, terbalut oleh cahaya. Sehingga orang yang tidak memperhatikannya dengan seksama akan mengira bahwa batang hidung beliau lebih panjang dari ukuran semestinya. Janggutnya lebat, matanya hitam, kulit pipinya halus, mulutnya lebar, giginya putih bercahaya, agak renggang. Bulu dadanya lembut, lehernya putih seperti leher boneka. Postur tubuhnya ideal, kekar dan kuat. Perut dan dadanya seimbang. Dadanya bidang, bahunya kekar. Lengannya panjang, telapak tangan dan kakinya lebar serta tebal. Dan jari-jarinya panjang. Lekukan telapak kakinya sedang. Jalannya cepat seakan melihat, melintasi jalan yang menurun. Apabila menoleh, semua anggota badannya ikut bergerak. Ini sopan begitu, jadi jalan menoleh itu kepalanya aja. Pandangannya ke bawah, ia lebih banyak memandang ke bumi daripada memandang ke langit. Tawadu, ya Allah, ya Rabbi ya. Ketika beliau menyentuh seseorang, ia akan merasakan kedamaian yang menakjubkan dan ketentraman batin yang mengagumkan. Ahmad meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia menuturkan, Aku sedang sakit di Mekah, lalu Rasulullah masuk ke rumahku untuk menjenguk. Beliau meletakkan tangannya di keningku, lalu mengusapkan ke wajah dada dan perutku. Masih dapat kurasakan elusan dingin tangan beliau di dalam kalbuku sampai saat ini. Allah Rabbiyah takut ah sedih ya. Ini aja dulu sedikit ya. E, Ibu dan Bapak silahkan ke toko buku. Nah, ini judulnya Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini tidak sengaja saya temukan. Ada hamba Allah memberi buku ini. Tiba-tiba saya lihat di rak buku, saya baca-baca ya Allah, bukunya bersih, belum pernah dibuka. Tapi subhanallah isinya ya sedih sekali. Hmm, gak tahan ya membacanya. Jangan sampai anak-anak cucu kita mengerti tentang toko-toko kartun, toko-toko apa gitu ya. Tapi dia tidak mengerti tentang Rasulnya. Tentang sahabat-sahabat tabi'in dan istri-istri Rasul. Gimana beragama kita ini? Sampai Nabi aja nggak kenal dengan Nabi kita. Sampai Rasul aja nggak dikenal. Sahabat-sahabat nggak dikenal. Nah ini, mari kita mulai melek ya dengan indeks Quran, kita mulai membaca Quran dengan sejarah-sejarah Nabi. Ini banyak ya, ada risalah, ada rasul, banyaklah di toko-toko buku ya. Saya bukan jualan buku, tapi saya ingin merangsang orang Islam itu harus banyak baca. Ikro, ikro. Saya kalau ke toko buku Islam, Allah Rabbi ya. Rasa-rasanya saya uh, mau keluar tuh enggan. Ini belum dibaca, itu belum dibaca. Masya Allah ya. Jadi tinggal kemauan aja saya makan nggak punya uang. Eh ke perpustakaan nasional juga ada di sana ya. Tinggal maunya saja. Baik. Ada waktu 10 menit ya untuk Ibu dan Bapak mencoba surah Yasin. terima kasih untuk Ibu dan Bapak yang sudah menerima masukan. pari ada satu hari dong untuk tanya jawab. Insya Allah nanti kita pikirkan ya. Ada juga pari tajwidnya kapan? Insya Allah juga ini komputernya lagi disusun ya. Jadi uh, komputer yang ada lagi di upgrade ya lagi diganti komputernya biar lebih canggih nanti saya belajar tajwidnya pakai komputer terus direkam itu jadi ibu dan bapak tajwidnya gampang deh yakin deh sekali dua kali datang aja udah nyambung tapi memahami Al-Quran seperti ini ini juga gampang susahnya apa untuk memulai makanya sekali lagi kita membuka indeks Quran di sini waktu satu jam nggak cukup Nah ibu dan bapak nanti setelah ini baca-baca lagi. Tentang Nabi aja ini, tentang Muhammad Rasulullah SAW empat halaman gitu ya. Ini baru satu halaman aja belum. Allah Rabbi, mudah-mudahan Allah memberikan topik dan hidayah kepada kita ya. Hati kita jangan sampai keras. Susah untuk menerima hidayah. Hati yang lembut itu saat, saat Quran dilantunkan tergetar hati saat nama Allah dibacakan, disampaikan bergetar hatinya dan bertambah keimanannya kan. Baik. Yuk di 0812 ya. 0812-828-7881 yang ingin belajar membaca Yasin. Yasinan baca terus, tapi kok nggak bisa-bisa. Gitu. Belajar, mari Bapak ya. Eh, ini maaf, bukan pilek nih. Tadi kok mm, kenapa ya jadi nangis kita gitu, <laughs> sedih baca hikayat Rasulullah itu belum perjuangannya ya, belum ini. Baik, assalamualaikum. Uh, silahkan masuk dan volume radionya dimatikan aja, dengar di handphone. Yuk, sudah masuk silahkan. Siapa ini? Halo. Ya. Siapa? Halo. Ya, silakan. Dengan siapa ini Ibu? Mangga. Dari Bapak. Oh, Bapak. Pak, Bapak siapa, Pak? Di mana, Bapak? Di Depok. Di Depok. Mangga silakan. Kok kayak sedih sih, Bapak? Kenapa? Ya, benar. Iya. Setelah mendengarkan riwayat-riwayat Rasul yeah. yang Anda bacakan pun merasa terharu sekali, Pak. Iya, iya. Saya juga nggak tahu jadi menangis begini. Padahal nggak boleh nangis ya. Nah, ingin menanyakan tuh mendapatkan buku-buku tersebut di mana ya Pak? Uh, baik, barangkali nanti uh, saya susun ya buku-buku apa aja saya yang saya miliki nanti uh, iya. eh, beserta karangannya ya. Oh, nanti oh, iya. iya. Nanti saat Bapak ke taklim nanti bisa bisa di selebarannya ada. Jadi buku-buku apa aja yang saya baca, nah, karangan siapa, nanti insya Allah saya susunkan ya. ya. Nah, ya. Bapak mau baca Yasin? Uh, Yasinnya dari ayat berapa? Dari ayat pertama boleh. Ayat berapa? Ayat pertama. Oh, Yasin ya, enggak Ya. Mangga silakan. Bentar, Pak ya. Ya. Yasin ini dia tahu dulu ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Lahnya jangan kepanjangan. ya Lahnya jangan kepanjangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu, Pak. Cepat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya, minasyin. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين Ya-nya jangan kepanjangan. Di atasnya ada alif kan, Pak ya? ya Nah, panjangnya satu alif tuh. Itu cara mudah dulu. Sinnya, sinnya alif, tiga alif. Jadi Yasin. Sinnya yang panjang, ianya satu alif. Yasin gitu, Pak. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka minal mursalin. Ala syuratin mustaqim. Di jangan terlalu e, biasa aja seperti gini bilangnya. Baso salat ala sirat ala siratim mustaqim gitu. Jangan iya. shortnya biasa aja, tidak terlalu iya. tidak terlalu ala sirat nggak begitu. Anginnya pelan. Iya. Ala siratim mustaqim gitu ya. Terusin tanzil. Ala siratim mustaqim تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون Terima kasih Bapak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fahri setuju katanya buku. Iya nanti uh, saya coba diketik di komputer buku-buku apa aja. Uh, ya nyicil lah ya. Ada Asbabun Nuzul, ada Indeks Al-Qur'an, ada Sejarah Nabi, ada 40 masalah agama, ada fatwa-fatwa kontemporer, ada halal dan haram Yusuf Kordowi. Ih, Masya Allah saya kadang-kadang ingin hidup seribu tahun tuh itu ya. Ini belum kebaca, itu belum kebaca. Tapi kalau kalau nggak ada nggak ada hidayah, nggak ada mau belajar begini, rasa-rasanya hidup biasa-biasa aja. Ternyata setelah belajar, ya Allah, ya Robi ternyata ilmuku tuh hanya sedikit saja. Pantas ya dalam Quran diungkapkan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu kita tuh aja sedikit gitu ya. Insyaallah. Jadi sekali lagi indeks Al-Quran yang saya sampaikan di radio itu hanya sebagai perangsang. Nah mohon ibu dan bapak mau membuka-buka Qur'annya. Jangan takut. Saya kan bukan ke orang pesantren, saya kan nggak bisa bahasa Arab. Ah, tinggal baca aja. Kalaupun tulisan Arabnya, Qur'annya belum bisa, minimal terjemahnya aja dulu dibaca. E, perlahan, perlahan-perlahan ya, dibaca Qur'annya gitu ya. E, isinya. Nanti kan sambil lalu nih, sambil jalan membacanya. Jadi e, baguslah program kita ini. Dari tadi kayu manis kita belajar membacanya iya belajar tajwidnya nanti disiapkan rekamannya ya karena tajwid itu mudah nah, nah belajar memahami Al-Qur'an belajar tafsirnya iya jadi insya Allah memang waktu satu jam ini nggak ada apa-apanya ya tapi kan banyak orang yang waktunya banyak justru tidak ada artinya Pak Hari jangan satu jam dong, lima jam. <laughs> Belum tentu lima jam efektif. gitu ya. Dengan satu jam ini sekali lagi ini hanya sebagai perangsang aja. Awal untuk kita mau belajar. Gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya, satu alif. Sin, tiga alif. Dan dibacanya di ejah. Jangan yasa. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون Besok kita teruskan ya, jadi yasinnya. Ini ada kata Bu Yayu. satu surat-satu surat aja lebih mudah dipahami. Baik, kita Yasin aja dulu ya. Yasin, nah, nanti besok kita hari Senin uh, terjemah perkata sama tafsirnya. Sabtu minggu kan tema, tematik dengan indeks Al-Quran. Indeks Al-Quran aja ini yang saya miliki ada lima. Tapi kita pakai satu-satu dulu ya. Gitu. Cukup efektif ini yang warna merah ini karena dia sistematis pembahasannya. Baik Mas Jaka, terima kasih sudah setia menemani pagi ini. Jangan lupa pendengar, hari ini juga saya ada taklim dari jam 9 sampai jam 12. Itu untuk belajar membaca Al-Quran. Jam 1, jam 13 sampai jam 17 nanti ada belajar uh, terjemah perkata ke sana menujunya. Tapi awalnya adalah belajar bahasa Arab dengan uh, Jadi dari jam 1 sampai jam 2 nanti ada Abi Abdul Hamid ini alumni Gontor ya. Insya Allah akan belajar bahasa Arabnya lebih pelan-pelan lagi. Ibu jangan gak usah khawatir kalau kemarin terlalu cepat karena memang ayah ini ya profesional. Jadi uh, ya kita sabarlah belajar ya. Belajar bahasa Arab, nanti setelah itu belajar nahul wadinya ya, nahul sorobnya. Kemudian hari Kamis tanggal 20 saya ada di Pila Parung di Sawangan. Eh di mana? Ciseeng ya, dari Parung ke Ciseeng sana. Alamat lengkapnya nanti kami berikan. Yang ingin hadir tanggal 20 jam 9 pagi di Parung saya ada tanggal 21 walaupun libur 22 tetap 21-nya di Depok. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. 0812 828 7881. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak masukkan saran dan kritiknya, ditunggu saran kritik yang lainnya. Terima kasih. Bila itu wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.